ضلالة أما بعد Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan bacaan kitab Ada kita, Tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi taala. Pada pertemuan-pertemuan yang lewat ya kita sudah menyelesaikan tentang hada bayan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah penyebutan penjelasan akidah sunnah wal Jamaah. Kemudian disebutkan tentang keimanan pada Allah, tentang nama-nama dan sifat Allah. Kemudian juga tentang Al-Qur'an, akidah kita tentang Al-Qur'an, Al-Qur'an Allah Demikian juga tentang kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Demikian juga tentang syafaat. Demikian juga beriman kepada malaikat. Demikian juga kitab-kitab Kemudian juga beliau menyebutkan tentang masalah takdir al-qadha wal qadar. Kemudian terakhir disebutkan wal hajj wal jihad madian. maulil amri minal muslimin. Haji dan jihad terus menerus berjalan. Ya. Bersama dengan ulul amri, pemimpin kaum muslimin, imam-imam kaum muslimin. Baik mereka ini orang-orang yang soleh ataupun tidak soleh sampai hari kiamat. Tidak ada yang membatalkannya sesuatu pun. Terus berjalan. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abi Is pemahaman orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah bahwa namanya jihad nanti bersama dengan imam yang maksum. Dan ini adalah batil. Karena seorang imam tidak disarankan kemudian maksum. Ya maksum hanya para nabi, demikian juga para rasul. Kemudian mereka mempunyai keyakinan yang batil bahwa imam ini maksud adalah Muhammad bin Hasan al Asqari. Ya, demikian kita sebut kemarin. Demikian juga tentang permasalahan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini dari hadis-hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan akan munculnya Imam Mahdi. Akan munculnya Imam Mahdi. Dan dia namanya adalah seperti nama Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian juga bapaknya. Demikian. Berikutnya kita akan membahas tentang keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap malaikat yang mencatat amalan-amalan manusia. Qala Allah Ta'ala wa qaluhu dan ucapan beliau wa nu'minu bil kirami al katibin wa nu'minu bil kirami bil katibin dan kita beriman terhadap al kiram yakni para malaikat yang mulia-mulia para malaikat yang mulia. Al-Katibin yang menulis, menulis amalan kita. Malaikat-malaikat yang menulis amalan kita yang perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencatat perbuatan kita, baik perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang jelek. Demikian juga niat-niat kebaikan kita. Niat-niat kebaikan kita, demikian juga niat-niat kejelekan kita. Itu juga dibicarakan. Dan ya, nanti akan nanti akan dibicarakan oleh Imam Al-Qurtubi ya bahwa malaikat bisa mengetahui keinginan kebaikan kita ataupun keinginan kejelekan kita yang darinya kemudian mereka mencatat amalan kita ya demikian walaupun Allah mengatakan diketahui dengan bau harum seseorang yang punya niat baik maka diketahui oleh malaikat dengan bau harum yang ada padanya Walaupun dalilnya tidak ada, ya. Tapi kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa merintahkan para malaikat ini untuk mencatat amalan kita. Bahkan amalan yang baru berupa niat tidak tampak, tapi malaikat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan mengetahui niat kita. Baik itu niat soleh atau niat yang tidak soleh. Fa inna Allah kemudian subhanallah beliau Allah taala fa inna Allah qad ja'alahum alaina hafidin. Maka semuanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka yaitu para malaikat malaikat yang mulia ini yang mencatat amalan kita atas kita hafidin sebagai penjaga. Semoga di sini apa yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Abdul Is taala syarah belum memberikan penjelasan. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Infitar wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ini ayat yang mulia ya, kalau kita bisa memahaminya benar-benar takut untuk terjatuh kepada kemaksiatan dan bersemangat untuk melakukan amalan soleh. Baiklah inna alaikum lahafidin dan semuanya atas kalian itu lahafidin para penjaga penjaga. Ini malaikat yang mencatat amalan kita. Ya, lam di sini sebagai tauhid juga. <clears throat> Ya, ini untuk kalian Atas kalian itu ada para malaikat yang menjaga. Kiraman katibin. Mereka adalah malaikat-malaikat yang mulia, katibin yang mereka menulis. Ya lamun nama tabalun Mereka mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Sebutkan di dalam <clears throat> tafsir Al-Qurtubi tafsir yang bagus sebutkan hal-hal faedah-faedah yang banyak alangkah baiknya kalau kalau kemudian punya buku ini ini beliau walaupun tinggal di yakni Al-Qurdubah, satu negeri yang jauh itu di Spanyol, daerah Eropa. Ini bagaimana ilmu bisa datang kepada beliau, rahimahullah taala. Semuanya beliau Wa inna alaikum lahafidin Lahafidin ini Rukoba minal malaika Yang mengawasi Yang dekat dengan kita semua Dari para malaikat yang mengawasi setiap gerak-gerik kita. Kiraman ai alian. Kiram yakni seperti ulu, tinggi. Kiraman mulia-mulia itu tinggi-tinggi. Kedudukannya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Seperti Allah sebutkan di surat Abasa ayat ke-16 ya kiramin bararah malaikat-malaikat yang mulia-mulia yang baik-baik. Kemudian beliau menyebutkan wahuna salas masail. Di sini ada tiga perkara. Tiga permasalahan yang penting. Ya. Ya ini apakah para malaikat itu mencatat semua yang kita lakukan baik kita ya dalam keadaan tertentu atau secara umum. Kesimpulannya ulama semua keadaan kita. Di situ ada hadis tapi dhaif. Iswal Imam Al-Qurtubi Akramul kiram al-katibin alladziina la yufariqunakum illa inda ahada halataini ihda ini akrimu ini sempurnakan dah, sempurnakanlah yakni dah para malaikat yang mencatat yang tidak pernah berpisah dengan kalian kecuali di sisi salah satu dari dua keadaan al-qiraah awil jima Ini ketika seseorang dalam keadaan buang air besar ataupun jima Ada ini toh ya demikian ya, kesimpulannya demikian saja yakni para malaikat terus bersama dengan kita di setiap keadaan ini masalah yang pertama Ya, ada pun hadis yang menyebutkan ketika seseorang sedang buang air besar maka di situ para malaikat tidak mendekati, maka ini adalah salah. Tidak mencatat dan sebagainya. Walaupun sebagian mengatakan ketika seseorang dalam keadaan buang hajat jangan kemudian ya melakukan pembicaraan-pembicaraan maka itu adalah doib juga. <clears throat> Adapun hadis tadi disebutkan oleh Al Imam Al Bazzar Ya demikian. Di situ ada rawi Hafiz bin Sulaiman matruk. Demikian semua oleh Syalbani juga. Kemudian masalah yang kedua dari ayat tadi, wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma tafalun. Ya ini apakah malaikat mengetahui apa yang kita sembunyikan? Ya niat kita. Bagaimana malaikat itu mengetahui? Apakah mereka mengetahui? Adapun amalan-amalan seperti kita sholat, kan demikian. Maka ini bisa dilihat oleh manusia, apalagi malaikat. Tetapi per per permasalahan hati, apakah mereka mengetahui? Jawabannya iya mengetahui. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang menyebutkan seseorang berniat kebaikan maka dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tidak melakukan, kan gitu. Jadi menunjukkan bahwa malaikat mengetahui. Jadi permasalahan yang kedua bahwa apa? Bahwa para malaikat mengetahui apa yang kita lakukan walaupun berupa niat. Sunnah Sufyan disebutkan di sini ucapan Sufyan Ats-Tsauri Kaifa ta'lamul malaikatu anal abda qad hama bihasanah aw sayyah? Bagaimana malaikat mengetahui bahwa hamba itu berkeinginan baik atau jelek? Paham? Kalau sesuatu bisa dilihat maka ini bisa diketahui. Tapi bagaimana bisa tahu bahwa itu ria atau itu ikhlas? Ya. Kesimpulannya kita mengetahui dari ayat demikian juga hadis bahwa malaikat mengetahui itu perkara gaib kan gitu. Tapi di sini Sufyan belum ditanya. Bagaimana bisa tahu? Qala idham al abdu bihasana wajadu minhu rihal misik. Kalau hamba ini melakukan kebaikan, maka para malaikat mendapati bau yang harum, bau misik. Wa idza hamma bisai'ah wajadu min urih natan. Apabila mereka menginginkan berniat saja kejelekan, para malaikat mendapati bau yang tidak sedap. Ya, tapi ini adalah ucapan saja <clears throat> ya. Sehingga sebagian ulama mengatakan makruh berbicara ketika dalam keadaan buang air besar ataupun dalam keadaan berjiwa. <clears throat> Ini permasalahan beliau bawa. Berikutnya disebutkan oleh alimah Ibn Abil Is Wakala ta'ala Allah swt taala mengatakan di surat Qaf Ityatalaqqal mutalaqiyan anil yamini wa anil qaid ketika bertemu dua mutlakian ini dua malaikat dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri anil yamini wa anil qaidun duduk Mayal fitu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah mengucapkan dari ucapan kecuali di sisi dia itu ada raqib atid. Malaikat yang mencatat namanya malaikat raqib dan atid. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala merintahkan ya malaikat ini untuk mencatat amalan kita. <clears throat> Disebutkan tentang masalah ini ya di surat Qaf ini terjadi permis yakni permasalahan yang dibicarakan para ulama <clears throat> apakah di situ yang dekat dengan hamba ketika dia itu meninggal itu e, malaikat atau Allah Subhanahu wa taala ini dibicarakan <clears throat> ketika diserahkan di surat Qaf Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsuhi dan kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang terpetik pada diri dia. Waswasah hadis sunnah, yakni apa yang diinginkan oleh hati. Kemudian disebutkan ya, apa yang Allah sebutkan di surat ini wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil marid, wa nahnu aqrabu minkum wa nahnu aqrabu ilaihi minkum Ya, ketika dijelaskan lafaz ini. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya dari hablil warid, dari urat yang ada di leher. Terjadi perselisihan para ulama. <clears throat> Nahnu di sini kembali kepada Allah ataukah kembali kepada malaikat? Paham? Kemudian dibawakan ayat yang kita baca tadi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid id yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Lafaz wa nahnu aqrabu ilaihi paham. Jadi lafaz wa nahnu aqrabu ilaihi dan kami lebih dekat kepadanya. Ini kepada manusia ini ketika dia sakaratul maut. Lebih dekat kepadanya dari urat yang di lehernya. Kami di sini apakah Allah Subhanahu wa taala ataukah malaikat? Kesimpulannya ya kami di sini nahnu itu apa? malaikat. Jadi malaikat itu lebih dekat kepada dia daripada urat leher dia. Itu sudah kesimpulannya. Ya jangan diartikan bahwa nahnu di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yakni Allah lebih dekat kepada orang ini daripada urat leher dia. Sampai-sampai sebagian berpendapat bahwa Allah bergabung dengan apa? dengan makhluk dengan alasan ayat ini. Bahwa Allah Subhanahu wa lebih dekat dari apa urat leher seseorang, yakni bergabung makhluk itu dengan Allah Subhanahu wa Maka ini adalah batil jawaban seperti ini. Dan nahnu di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi kami lebih dekat di sini adalah malaikat. <clears throat> Kenapa demikian? di sekolah saya Utsaimin. Taala beliau menyebutkan di situ ada baru beberapa alasan. Yang pertama adalah Ya bisa ditulis ini di ayat yang ke-16 di surat Qaf dan kami lebih dekat kepadanya dari urat leher kami di sini adalah maksudnya malaikat, para malaikat, malaikat yang mencatat amalan ini. Ya, atau malaikat yang waktu itu Allah Subhanahu wa taala utus. Kenapa itu ditafsirkan dengan itu adalah malaikat bukan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya pertama, bainal qurba muqayyadun fiha bima yadullu ala dzalik karena kedekatan ini terikat dengan apa yang ditunjukkan di lafaz tersebut. Kenapa? Karena ada lafaz setelahnya id yatalaqal mutalaqiyan. Disambungkan setelahnya id yatalaqal mutalaqiyan. Ketika bertemu dua sesuatu yang bertemu dari kanan dan dari kiri. Paham? Dari sini apa? Itu malaikat. Jadi bentuk ayatnya saja menunjukkan bahwa yang bertemu itu adalah apa? Dua malaikat. Berarti apa? Berarti mana nahnu di sini adalah para malaikat. Yang kedua, <clears throat> yakni ayat ini bainal qurba fiha muqayyadun bihal ihtidor. Kedekatan ini terikat dengan keadaan ketika sakaratul maut. Ihtidor ini hadirnya maut kematian. Ya, ini alasan yang kedua. ini kedekatan ini yaitu ketika apa? Dia dalam badan sakaratul maut. Kenapa? Walati yahdurul mayyit inda mautihi humul malaikah. Karena yang hadir di sisi mayit, orang yang mau meninggal, ketika itu ketika akan apa meninggal yaitu malaikat. Ya, ini jawaban yang kedua. <clears throat> ya demikian. Tapi di situ ada pertanyaan juga. Ya. Kenapa kemudian dimaksudkan di situ adalah malaikat bukan Allah, padahal bentuknya seakan-akan wa nahnu aqrabu ilaihi. Nahnu berarti kami itu maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Jawabannya mudah. Di situ banyak ayat-ayat yang lain Allah menyebutkan seperti itu juga. Seperti di surat Al-Qiyamah, fa qara'na fattabi Qur'anah apabila ya kami membacanya, maka ikutilah bacanya Kami di sini ini malaikat Jibril. Ya demikian. Selesai tentang masalahnya. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah <clears throat> di situ ada ya pertanyaan kenapa Allah Subhanahu wa taala yang Allah adalah zat yang mengetahui. Allah mengetahui amalan yang kita lakukan. Kenapa Allah SWT mengutus para malaikat yang kemudian mencatat amalan kita? Paham? Ini pertanyaannya adalah kenapa Allah SWT memerintahkan dua malaikat ini untuk mencatat amalan kita? Padahal Allah adalah zat yang mengetahui. Paham? Kenapa kemudian Allah SWT memerintahkan dua malaikat ini? Yang disebutkan di sini oleh Al-Imam Al-Qurtubi ketika pernah menyebutkan Tafsir ayat tadi kita sebutkan di surat Qaf ini. Disebutkan oleh beliau, "Nahnu a'lamu bi ahwalihi." Kami yakni Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan-keadaan dia. Fala nahjat ila malak ikhbir. Kami tidak butuh kepada malaikat yang mengabarkan. Ya, yakni Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada malaikat yang kemudian mengabari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa ditulis pertanyaan, yakni kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat untuk mencatat amalan kita padahal Allah adalah zat yang Maha mengetahui. Kenapa kemudian harus atau kemat kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat yang menulis amalan kita padahal Allah adalah zat yang Maha mengetahui. Disebutkan di sini walakinnahuma wakala bihi ilzaman lil hujjah Sungguhnya ya akan tapi sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua malaikat tersebut ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia sebagai wakil ilzamanil hujjah sebagai hujjah sebagai bukti ya sebagai bukti sebagai bukti kalau mereka nanti ya di hari akhir ketika akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ini buktinya kamu melakukan hari ini dan hari itu perbuatan maksiat itu atau engkau melakukan perbuatan amal soleh di hari ini dan itu. Paham? Jadi kenapa Allah SWT memerintahkan dua malaikat ini? Padahal Allah adalah zat yang mengetahui jawabannya adalah sebagai hujah, sebagai bukti di hadapan makhluk, sebagai bukti bagi kita semua tulisan tersebut. Ya demikian. Yang kedua juga wa dan lil amri alaih, juga penguat terhadap perkara tersebut sebagai yakin, sebagai bukti. Umpamanya seorang membeli barang, membeli rumah, ya atau membeli tanah. Kadang kan ditanya apa buktinya? Walaupun yang benar-benar telah melakukan jual beli dia, dia sudah jelas melakukan jual beli. Ya kan, kadang banyak orang yang menyaksikan, ya. Tapi kadang-kadang orang yang menyaksikan itu meninggal semua. Sehingga dibutuhkan bukti apa? Sertifikat dan sebagainya. Demikian juga ulama dalam permasalahan ini. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan, tetapi Allah Subhanahu wa taala mewakilkan dua malaikat ini untuk mencatat amalan kita untuk apa? Untuk sebagai bukti, sebagai hujah. Kemudian yang kedua sebagai penguat. Ya demikian disebutkan. <clears throat> Berikutnya beliau menyebutkan juga Al-Imam Ibn Abil Is lahu ma'aqibatun min baini yadaihi wa min khalfi yafadunahu min amrillah untuk dia ada muakibat yakni yang mengikuti di depan dia demikian juga di belakangnya menjaga malaikat-malaikat ini menjaga dia dengan perintah Allah Subhanahu wa taala demikian juga am yasabuna anna lana anak wa najwahum bala wa rasuluna ladaim yaktubun apakah mereka menyangka kami tidak mendengar rahasia mereka demikian juga apa yang mereka ucapkan, yang mereka sembunyikan dan mereka keraskan. Bala bahkan dan rasul-rasul kami di sisi mereka mencatat. Demikian juga ayat yang lain. Kemudian juga disebutkan <clears throat> oleh beliau bahwa malaikat bergiliran ya para malaikat bergiliran malaikat siang demikian juga malaikat malam malaikat siang ya maka dia turun kemudian malaikat malam dia naik ketika waktu sholat subuh kemudian juga sebaliknya malaikat siang naik kemudian malaikat ya yang malam dia turun ketika itu waktu asar sebutkan dalam ya sahih hadis Bukhari dan Muslim ya ta'aqabuna nafikum malaikatun bilaili bergantian sebutkan dalam yang di Fathul Bari ya ta'aqabun ini bergantian sekelompok rombongan malaikat-malaikat ya fikum kepada kalian malaikatun bilail malaikat malam wa malaikatun bin nahar malaikatnya yang itu di siang hari istami'una fi salatis subuh wa salatil asr mereka berkumpul di salat subuh dan salat asar oleh karena itu ketika waktu-waktu ini dan kita melakukan amalan soleh isadu ilaihi maka naik kepadanya alladzina kanu fikum yang mereka itu bersama dengan kalian ya ini menghadap Allah Subhanahu wa taala Pesalum, maka Allah pun bertanya kepada malaikat-malaikat ini. Wa ulalubim dan Allah lebih tahu terhadap mereka. Ya Allah sudah tahu. Ya, tapi ini sebagai hujjah. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Menunjukkan di situ malaikat-malaikat yang mencatat amalan kita. Berarti kan apa kita lakukan. Atainahum wa salun, Kami mendatangi mereka mereka dalam badan sholat, Ya, karena di waktu subuh demikian juga di waktu asar. Wa faraknahum kami meninggalkan mereka juga mereka dalam keadaan sholat Ketika malaikat malaikat siang turun, kita sedang sholat subuh. Ketika para malaikat ya siang ini naik menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sedang sholat apa asar, ya demikian. Ini bertemu mereka sholat berpisah dengan mereka sholat juga. Inilah keadaan orang-orang soleh. Ya demikian. Kemudian beliau menyebutkan hadis tadi kita sebutkan lemah yaitu malaikat itu terus-menerus bersama dengan kita kecuali ketika apa? Ketika kita khola ini ketika buang air besar ataupun ketika jima. Ya, hadisnya itu sudah tadi tadi kita sebutkan. <clears throat> Kemudian disebutkan di situ hadis ada hadis ya ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa untuk kita ini semua itu ada korin. Ada korin yang ini teman. Korin yang memang Allah Subhanahu wa taala wakilkan kepada kita semua. Ada teman dari apa? Dari jin, ada teman dari malaikat. Untuk setiap kita ya mempunyai korin. Salah satunya dari apa? Dari jin, salah satunya dari malaikat. Kemudian disebutkan oleh para ulama bahwa korin atau teman itu yang dari jin yang dari jin itu mengajak kita kepada kebaikan. Bahkan disebutkan oleh para ulama seperti Syekh bin Bas, mereka kadang membangunkan kita, membangunkan kita ketika kita sholat. Ya ketika kita tidur akan sholat waktu subuh, ya atau mungkin ingin melakukan sholat malam, itu mereka membangunkan kita. Juga disebutkan di antara mereka ada yang menghadiri majelis-majelis ilmu dari para malek dari apa para jin itu, jin-jin yang soleh. Demikian juga korin-korin. Adapun korin yang dari jin, yang dia itu adalah ya syaitan mengajak kepada kejelekan. Ini kedua dari korin ini saling mempengaruhi. Kalau kemudian korin yang dari yang dari jin ini yang menang yang mengajak kepada kejelekan umpamanya, ya maka dia apa? melakukan maksiatan. Demikian juga yang korin yang itu berupa dari malaikat, kalau itu yang menang maka dia mengajak kepada kebaikan. Ya demikian. Ya, ini maknanya yang benar ulama alam bahwa korin yang dia itu dari jin yang kalau dia itu dari e, eh, setan maka dia mengajak kepada kejelekan. ada pun korin teman dia yang dia itu dari malaikat maka dia mengajak kepada kebaikan. Walaupun juga disebutkan para ulama ada juga dari jin yang kemudian apa mengajak kepada kebaikan. Ya demikian. Bahkan disebutkan nanti bahwa Nabi menyebutkan bahwa korin dari jin itu dia apa? masuk Islam. Ya disebutkan demikian. Ya, ini dia dalam badan masuk Islam. Ini yang sebenarnya dia bisa mengajak kepada kejelekan, dia masuk Islam. Disebutkan di sini oleh beliau oleh Alim bin Abil Is. Warwa Muslimun wal Imam Ahmad. Imam Muslim demikian juga Imam Ahmad beliau meriwayatkan an Abdullah. Ya bisa ditulis itu Abdullah bin Mas'ud. Ya, kalau beliau mengatakan, kalau Rasulullah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, min ahadin tidaklah dari kalian dari seorang pun illa waqad wukila korinhu qarinuhu minal jin kecuali telah diwakilkan telah diberikan temannya dari jin qarinnya wa qarinuhu minal malaikah dan korin dia yang dari malaikat ini Allah Subhanahu wa taala memang menjadikan untuk setiap kita semua itu ada korin yang dari jin dan ada yang korin dari malaikat. Qalu maka mereka para sahabat mengatakan, "Wa iyyaka ya Rasulullah." Kepadamu juga wahai Rasulullah, engkau juga dikirimkan korin yang dari jin juga. Ya, dan disebutkan bahwa setan itu adalah bapaknya apa? Bapaknya jin. Setan itu adalah bapaknya jin. Sepakat para ulama. Maka disebutkan di surga dulu ada tiga makhluk ya yaitu Nabi Adam dari bapak kita kemudian juga malaikat ya Kemudian syaitan ini, jin ini. Dan syaitan ini dari jin. Mereka semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian terjadi ketika Allah memerintahkan untuk semuanya bersujud, yang disujud kepada Nabi Adam. Ya, maka disebutkan di sini oleh Nabi SAW para sahabat ber, kemudian pun bertanya kepada engkau juga wahai Rasulullah. Qala kemudian Nabi mengatakan wa iya ya juga kepadaku. Dikirimkan kepada kepadaku juga korin dari jin juga. Lakin Allah akan tetapi Allah Subhanahu wa taala aanani telah menolong aku alaihi atasnya fa aslama. Kemudian dia pun aslama dengan fathah. Kemudian dia masuk Islam. Paham? Ini kemudian jin ini masuk Islam. Jin yang kadang-kadang mengajak kepada kejelekan ini dia masuk Islam. Terjadi perselisihan ada yang mengatakan fa aslamu. Kalau fa aslama jelas, maka kemudian dia pun masuk Islam. Walaupun ada dua ada dua makna. Ya, yang pertama mengatakan yakni pasta selama wangkau dali. Kemudian dia pun tunduk dan taat kepadaku. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan Pak selama yakni seorang mukminan, ya ini menjadi seorang mukmin. Ada yang mengatakan itu juga. <clears throat> Ya ini menjadi orang yang muslim. Ada yang mengatakan dia ya sebagai riwayat mengatakan Pak Aslamu. Ya ini mereka mengatakan dengan Pak Aslamu. Yang disebutkan mana Pak Aslamu? Kalau Pak Aslamu tadi sudah jelas ya dia menjadi tunduk. Ada yang mengatakan kemudian menjadi seorang muslim. Menjadi muslim. Adapun Pak Aslamu yang mengatakan Pak Aslamu birraf ilmim itu mengatakan yakni aslamu min syarihi, yakni aku selamat dari kejelekannya. Ini yang mengatakan aslamu. Ini pembahasan masalah bahasa ya. Ini ingin ingin lebih mendalam lagi demikian. Kalau Pak Aslama kemudian dia pun Korin ini yang dari jin yang bersama dengan kita ini Adapun yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dia kadang mengajak kepada kejelekan, dia menjadi tunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dia menjadi muslim. Yang mengatakan Pak Aslamu, ya ini aku selamat. Mananya berarti aku selamat dari kejelekan dia. Ya, demikian. <clears throat> maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian juga Allah juga mengirimkan kepadaku korin dari apa dari jin. Tapi kemudian dia aslama, yakni muslim. Ya. Ini Allah SWT memberikan pertolongan padaku, maka dia pun menjadi muslim. Wala ya'muruni illa bi khair. Maka tidaklah dia merintahkan aku mengajak aku kecuali dengan kebaikan. Ya ini. <clears throat> Ini demikian berarti menunjukkan bahwa setiap kita ini ada apa? Ada korin. Walaupun korin yang bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia sudah dalam badan masuk Islam. <clears throat> Kemudian disebutkan ya oleh Syekh bin Baz sudah menyebutkan di beberapa ya muhadharah beliau wal muslimuna yu'inuna ikhwanahum minal jin ala taatillah dan dan kaum muslimin mereka memberikan pertolongan kepada saudara-saudara mereka dari jin demikian juga sebaliknya ya ini kaum muslimin memberikan pertolongan kepada saudara-saudara mereka dari jin. Allah taatilah untuk taat kepada Allah wa rasulih dan rasulnya. Kal insi sebagaimana manusia juga. Kemudian juga disebutkan waqad yahdurul jin durusal insi. Nah, ini lihat perhatikan. Ya kadang-kadang jin itu hadir di pelajaran-pelajarannya manusia. Fil masajid wa di masjid-masjid dan selainnya. Ini kadang-kadang kalau seperti kadang seperti ini ya kadang-kadang alam, malaikat turun untuk kemudian memberikan rahmat, demikian juga memberikan ketenangan juga sebagian jin hadir di majelis-majelis tersebut. <clears throat> juga disebutkan ya kadang-kadang dulu pernah kita mendengar dari sebagian ikhwan yang dulu menghadiri yakni majelisnya Syekh Mukbil, bahkan kadang-kadang juga Syekh Mukbil yang persiapkan, seakan-akan di situ ada apa? pelajaran yang hadir di situ juga jin. Sebagian mereka menyebutkan suatu saat yang dia itu harinya sangat dingin sekali. Ya, tetapi apa? Tetapi di dalam ruangan masjid tersebut, ya di pelajaran saya mumpul dalam keadaan apa? Dalam badan sangat panas. Ya demikian. Ini mereka menyebutkan demikian. Dan beberapa kisah-kisah yang dibawakan oleh mereka. Ulala. Ini kesimpulannya bahwa untuk setiap kita ini ada korin. Ada korin yang dia itu dari jin dan ada korin yang dia itu dari malaikat. Korin dari malaikat mengajak kita kepada kebaikan. Korin yang jin kadang-kadang mengajak kepada kejelekan. Juga kadang-kadang ada juga dari jin itu yang kemudian menjadi orang-orang atau makhluk-makhluk yang soleh. Kemudian disebutkan <clears throat> oleh Alimah imam Ibn Abil Is ta'ala tentang hadis bahwa para malaikat <clears throat> dengan perintah Allah Subhanahu wa taala maka mereka mencatat amalan kita. Mencatat mencatat amalan kita baik baik itu amalan berupa apa? berupa niat saja. Sebutkan di Jami'ul Malikam ketika Nabi sallallahu alaihi ketika waktu itu Ibnu Rajab menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu <clears throat> hadis Bukhari dan Muslim bahwa seseorang yang dia itu berniat berniat saja kebaikan maka Allah tuliskan kepada dia itu kebaikan yang sempurna kalau kemudian dia niatnya itu dilanjutkan dengan perbuatan maka Allah akan tuliskan untuk dia itu kebaikan 10 kali lipat sampai berlipat-lipat. Ya. Demikian juga sebaliknya, seorang yang dia itu berniat kejelekan, kemudian dia tidak melakukannya, maka Allah tuliskan untuk dia itu kebaikan yang sempurna. Kalau kemudian dia melakukannya, maka Allah tuliskan bagi dia itu satu kesalahan. Ya disebutkan dalam hadis Abdul bin Abbas Surat anhu. Ya dan ini berkaitan dengan bahasan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan untuk kita dua malaikat yang mencatat amalan kita, amalan yang baik demikian juga amalan yang jelek. Hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu ya beliau menyebutkan an Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yarwi an rabbih dari apa yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Ini beliau mengatakan, ya, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan di hadis qudsi Ya disebutkan di sini lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya disebutkan di sini innallaha katabal hasanati wa sayiat. Sungguh Allah menuliskan kebaikan, kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Tsumma bayyana dzalik kemudian Allah SWT menjelaskan demikian itu. Paman hama bihasanatin falam ya'malha barang siapa yang berkeinginan dengan kebaikan kemudian dia tidak mengamalkannya. Kata bahallahu indahu hasanah kamilah. Allah tuliskan di sisinya itu satu kebaikan yang sempurna. Wainama biha fa'amilha kalau dia berkeinginan kemudian dia melakukannya, kata Allahu indahu asyar hasanat Allah tuliskan di sisinya 10 kebaikan. Ila sabimi'ah kepada 7 ya, ratus lipat dikfin ya, sampai 700 kali lipat. Ila tabin kasiro sampai berlipat-lipat yang banyak. Kemudian kebalikannya bainama bisa ya kalau dia berkeinginan kejelekan, ya ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya. Kata Allah indahu hasanah kamilah. Allah tuliskan di sisinya ya kebaikan yang sempurna. Wa in biha apabila dia berkeinginan dengannya, fa kemudian dia melakukannya, dia niat jelek, kemudian melakukannya. Kata Allahu sayah wahidah. Maka Allah tuliskan dia ini ya satu kejelekan. Ya demikian. Kemudian Imam Nawawi beliau menyebutkan bahwa ini menunjukkan tentang yakni kelembutan Allah Subhanahu wa taala Bagaimana kalau dia berniat kebaikan dibalas walaupun belum beramal. Ya. Tapi kalau dia berniat kejelekan kemudian tidak mengamalkan, dia mendapatkan satu pahala. Ini menunjukkan apa? Kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melakukan kejelekan itu dicatat satu. Tidak kemudian dilipat gandakan menjadi sepuluh atau kemudian tujuh ratus, ya atau yang semisalnya. Ini menunjukkan lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh alimam, Imam Ibnu Rajab rahimahullah tentang permasalahan ini dari dohir hadis tadi sudah jelas seseorang yang dia itu berniat kebaikan maka ditulis kebaikan yang sempurna. Kemudian jenis yang kedua yang dia itu ya melakukannya maka dilipat gandakan. Jadi 700 kali lipat. Demikian juga berlipat-lipat tergantung dari niat yang dia miliki. Kemudian di sini yang perlu diperhatikan bahwa seorang yang dia itu berniat kejelekan Kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang sempurna. Di sini ada rincian. Ya, ada rinciannya. Sebenarnya itu apa? Yang pertama adalah ayakun alhamu bil maksiyah khatara khataran. Ya, khatiran khatara. Yani berniat yang muncul pada hati dia. Yani terpetik gitu aja. Maka seperti ini tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala kita ya ada keinginan jelek, kemudian ya kita tidak melakukannya, maka seperti tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya disebutkan Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana Nabi. Ini berkaitan dengan tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ke-256. Kemudian yang kedua adalah al-azaim al-musammam. Ya. satu keinginan yang keras. Yang kemudian dia meninggalkannya karena apa? Ketidakmampuan pada diri dia. Maka seperti ini tidak mendapatkan pahala. Ini yang perlu diingat. Ya, jadi bisa ditulis bahwa niat kejelekan yang kemudian tidak dilakukan apabila itu muncul karena apa? Karena ketidakmampuan dia dan dia sudah berkeinginan keras, maka dia mendapatkan dosa, bukan mendapatkan pahala. Adapun kalau dia meninggalkan kemaksiatan itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala. Inilah yang dimaksud dalam hadis Abdurrahman bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya ini, ini penjelasan yang yang ringkas. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Idza taqa muslimani bi sayfihima faqatil wa maqtul finnar. Apabila bertemu ya dua mukmin, dua muslim dengan dua pedangnya, maka orang yang membunuh dan orang yang dibunuh keduanya dalam neraka. <clears throat> Kenapa demikian? Nabi mengatakan fa'inau harisun ala qadri sahibi. Karena dia sudah bersungguh-sungguh untuk membunuh saudaranya. Paham? Jadi di sini ada pengkhususan. Ya, di sini ada pengkhususan yaitu apa? Bahwa seseorang apabila berkeinginan kejelekan kemudian dia meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala. Inilah hadis yang kita sebutkan tadi, hadis Abdullah bin Abbas. Tetapi kalau dia meninggalkannya karena apa? Karena ketidakmampuan. Dan dia sudah berkeinginan keras, maka dia ditulis kejelekan. Ya, bahkan dia ditulis kejelekan, bukan mendapatkan bahan. Ya, insyaallah demikian bahasan kita. Kita membaca Surah Al baqarah